Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal, Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah untuk memperbanyak bersedekah, memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tu'inu rajula ala dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Engkau menolong seseorang dan engkau naikkan di kendaraanmu. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Atau engkau membawakan barangnya maka itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik juga merupakan sedekah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu juga merupakan sedekah. Maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu adalah masuk ke dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita, maka itu masuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus. Di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara di mana kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9. "Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijauhkan dari sifat bakhil dirinya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir, sifat pelit, di mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakhil tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung. Oleh karenanya, begitu pentingnya kita untuk melihat kepada diri kita. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil? Terkadang seorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal dia tergolong ke dalam orang-orang yang bakhil. Tentunya bakhil di dalam bersedekah itu masuk dalam perkara-perkara yang wajib untuk dikeluarkan. Zakat, fitr, kemudian zakat mal yang itu wajib bagi seseorang untuk dikeluarkan, kemudian juga e, memberikan nafkah kepada keluarga dan semua yang wajib ditanggung, maka itu termasuk ke dalam kewajiban harta. Ketika seorang kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam disebut sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit dan kikir. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, Inna Allah yakbalu sadaqata biyaminihi. Thumma yurabbiha lil abdi kama yurabbi ahadukum faluwahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merawatnya dan membesarkannya untuk hamba tersebut sebagaimana seorang dari kalian membesarkan anak unta. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas orang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan didapati pada hari kiamat menjadi satu yang besar, bahkan bisa jadi seorang yang bersedekah dengan satu biji kurma, ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Dan yang demikian akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah, yang gemar bersedekah, tidak merasa bahwa dia sudah bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh kepada kita tentang sedekah, terlebih di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menyifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan Fali Rasulillah shallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah manusia yang paling baik dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin baik lagi tatkala berada di bulan Ramadan dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak memberikan kebaikan seperti angin yang berhembus dengan kencang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan bersedekah yang langsung dicontohkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sangat bersemangat untuk bersedekah dan diumpamakan seperti angin yang berhembus dengan begitu kencang tanpa ada rintangan, tanpa terhalangi. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala uh, menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Angfiku min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan apa-apa yang kalian dapatkan. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semuanya untuk berinfak dengan harta yang baik, dengan harta yang halal. Yang demikian juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk bersedekah dengan harta yang halal, dengan harta yang baik, yang kita dapatkan dengan cara yang benar, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu jalan beribadah tersebut adalah dengan memperbanyak bersedekah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kuatnya bersedekah di bulan Ramadan. Kita dapatkan pula para sahabat mereka bersedekah, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Maka kita dapatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kita dapati kembali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berinfak dengan setengah dari hartanya. Kita dapatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau menyiapkan pasukan perang yang lengkap semuanya dari hartanya, dari infaknya dan sedekahnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat tadi seorang sahabat memiliki harta yang banyak. Dan tatkala mendengar ayat tersebut bahwa tidaklah sampai seseorang kepada kebaikan kecuali menginfakkan apa yang dia cintai, maka dia mendapatkan harta yang paling dia cintai adalah harta yang ada di depan masjid, harta kebun yang ada di depan masjid dan kemudian menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginfakkan kebun tersebut. Subhanallah. Bagaimana contoh dari para sahabat mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tatkala datang dengan membawa eh, barang dagangan yang begitu banyak sampai di jalan-jalan Madinah semua terpenuhi dengan barang dagangan beliau radhiyallahu anhu. Maka tatkala itu ditawar oleh para pedagang Madinah, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan ada yang lebih berani dari itu semuanya. Dan terus demikian jawabannya. Ternyata di akhirnya beliau mengatakan bahwa harta ini semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedekah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya yang mudah-mudahan kita semuanya bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut sehingga kita bersemangat bersedekah terlebih lagi di bulan yang sangat mulia, bulan yang dilipatkan pahala kita semuanya. Demikian wallahu taala a'lam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.